sahabat. Digambarkan oleh beliau kedudukan seakan-akan yaitu dibandingkan beliau digambarkan perbandingan as-sunnah ini seakan-akan ketika dibandingkan di sampai-sampai digambarkan oleh Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu tentang kedudukan ahlu sunnah wal jamaah ini ahlu sunnah yang selalu dan berupaya untuk berjamaah kepada para sahabat digambarkan oleh beliau kedudukan seakan-akan yaitu dibandingkan beliau digambarkan perbandingan as-sunnah ini seakan-akan ketika dibandingkan dinul Islam agama kita ini dengan agama-agama yang lainnya ini menunjukkan kemuliaan as-sunnah dan sekali lagi wajib untuk kita syukur dan kita pelihara dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah pelihara diri kita karena memang kita tidak akan merasa aman. Kita ingat bagaimana Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam janjikan untuk masuk surga dengan tanpa hisab dan bahkan beliau termasuk al Ashar al-mubasysyirin nabi jannah sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam namun sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau mendatangi Hudzaifah kita tahu Hudzaifah mendapatkan satu gelaran yaitu apa? Hmm? Sahibu Sahibu sir Yaitu yang mengetahui rahasia-rahasia Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Umar bin Khattab Yang sudah mendengarkan dari telinganya Dari lisan Rasulullah SAW Alaihi beliau termasuk min ahli jannah Tapi memang beliau tidak merasa aman Takut jika Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kehidupannya, maka beliau mendatangi Hudzaifah dan menyatakan kepada beliau, "Ya Hudzaifah, kabarkan kepada aku apakah aku termasuk orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Orang-orang yang akan tertimpa fitnah. Ini Umar bin Khattab radallahu anhu. Yang kita tahu takutnya Takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk jangan sampai disesatkan oleh Allah SWT. Sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis beliau mempunyai seperti dikatakan syirakun na'al yaitu seperti garis sandal yang ada di matanya. Karena terlalunya, terlalu banyaknya beliau menangis sehingga menyisakan bekas pada pipinya. Ini menunjukkan perasaan atau kekuatan keimanan beliau. Perasaan tidak aman oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an tentunya apalagi kita kita tidak bisa meyakini diri kita bahwa kita akan selamat. Kita tidak akan bisa meyakini saya kita min ahlil jannah. Oleh sebab itu, hendaknya yang harus kita lakukan seperti diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, i'malu, beramalah kalian, beramalah kalian." Ini tentunya yang harus kita lakukan. Akhwati fillah, a'azakumullahu jami'an. Itulah hidayah yang kita minta. Hidayah itu taufik dan hidayatul irsyad. Kemudian hidayatul irsyad Al-Qur'an dan Sunnah ini pun yang kita minta. Kita tegaskan lagi dan ini memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ini jalan yang kita minta yaitu jalan alladzina an'amta alaihim yang engkau pernah memberikan kenikmatan kepada mereka ini yang kita minta akhwati fillah a'azzakumullah jami'an dan tentunya kita tahu seperti diterangkan dalam ayat yang lainnya. Bahwasanya suratul ladina an'amta alaihim. Ini adalah mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an inilah. Dan tentunya doa yang selalu kita ucapkan kepada Allah ini wajib dan harus teriringi dengan semangat talabul ilmi. Karena ketika seseorang yang katakan menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah wal jamaah namun tidak ada semangat untuk telabul ilmi wallahi hanya akan menjauhkan dia dan bahkan akan menutup kemungkinan besar orang yang jauh daripada tolabul ilmi walaupun menisbatkan dirinya kepada salaf orang ini kita takutkan akan Allah tutup jalannya sehingga Allah jauhkan daripada al-hidayah wal billah oleh sebab itu ikhwati fillah Seseorang ketika memperhatikan amalan apapun untuk yaitu ketika seorang mulai ada kesadaran untuk memperhatikan sekecil amalan yang akan dia lakukan. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ingat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiallahu anhu sebenarnya diriwatkan oleh Al Imam Bukhari bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sejauh mana kita menegakkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mengakibatkan beliau atau yang menyadarkan para sahabat untuk selalu memperhatikan amalan yang mereka lakukan. Akhwati fillah, a'azakumullah jami'an. Kemudian mungkin ada di antara saudara-saudara kita, kenapa kita harus mengikuti fahmu sahabat? Kenapa Bukankah Allah juga telah memberikan anugerah akal kepada kita? Allah memberikan otak untuk berpikir kenapa harus kita menisbatkan kepada para sahabat? Bukankah kita juga mampu untuk menerjemahkan Al-Quran katakan? Kalau seandainya ada pertanyaan yang demikian, kita ingat jawaban daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan ini tentunya merupakan jawaban bagi orang-orang yang bertanya kenapa kita harus mengikuti para sahabat jawaban yang pertama kata beliau fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah ini jawaban yang pertama karena sesungguhnya orang yang hidup pada zaman kita ini siapapun mereka, maka mereka tidak aman daripada fitnah. Tentunya apalagi kita. Ketika kita mengkultuskan atau hanya menisbatkan kepada seorang. Ketika kita mencari ilmu katakan. Maka yang kita yakini. Dan ini merupakan keyakinan kita. Ketika kita hanya meyakini seorang. Maka orang itu bukanlah orang yang maksum. Apalagi kita hidup pada suatu zaman yang semakin jauh dari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau dan ini merupakan jawaban yang kedua yaitu kanu afdalu hadhil ummah. Ini jawaban yang kedua. Kenapa? Karena para sahabat merupakan generasi yang paling mulia dan ini tentunya tidak kita ragukan. Itu para sahabat. Dan tentunya pernyataan Ibnu Mas'ud ini mengingatkan kita kepada hadis yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hadis muttafaqun alaih. Rasulullah mengingatkan kepada kita khairul qar' qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu siapa? para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya memang mereka sebagai generasi yang paling mulia. Lebih daripada itu, Allah sudah mensifati mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kita ingat kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijatinnas yang dikeluarkan bagi umat manusia. Siapa mereka? Para sahabat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pujian yang demikian tingginya, tentunya tidak ada keraguan dalam hati kita memang bahwasanya para sahabat generasi yang paling mulia dan bahkan kita ingat kemuliaan generasi sahabat ini Sebagian di antara mereka itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Kita ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat yang sahih ketika menyatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah manusia yang terbaik setelah seluruh para nabi dan rasul. Subhanallah. Itu Abu Bakar menunjukkan kemuliaan para sahabat. Terlebih lagi para sahabat memang mereka adalah suatu generasi yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang subhanallah wallahi tidak ada orang yang mencaci para sahabat kecuali orang yang hatinya benar-benar dalam keadaan gelap kita ingat, tidak mungkin orang yang berusaha untuk menyejukkan Al-Quran wa Sunnah atau menegakkan Al-Quran wa Sunnah, namun mereka mencaci para sahabat, merendahkan para sahabat, siapapun mereka. Kita ingat bagaimana orang Syiah, Rafidah, atau generasi yang mengikuti mereka atau yang tertipu untuk mengkritisi para sahabat. Maka Allah yang kita takutkan ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang hanya akan mengarahkan mereka kepada kesesatan yang nyata dalam kehidupan. Karena memang akhwati fillah azakumullah jami'an diingatkan oleh para salaf hendaknya hati kita itu bersih dari para rasa hasad dan dengki dari para sahabat. Oleh sebab itu kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita mencaci para sahabat. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang ingat? Hmm? Syahruddin? Naam. La tasubbu ashabi. Subhanallah. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan ada rasa haikat kebencian, hasad ataupun yang, yang lainnya kepada para sahabat siapapun mereka. Selama mereka adalah sahabat, maka janganlah kita mencaci mereka, merendahkan mereka dengan alasan apapun. Oleh sebab itu Rasul menyatakan janganlah kalian menghina para sahabatku, mencaci sahabatku. Wallahi لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة ما بلغ مدة أحدهم ولا نسيفهم Wallahi Jikalau kalian Atau kata Rasul Janganlah kalian mencaci para sahabatku Walaupun kalian berusaha Atau mampu untuk menginfakkan Segunung emas Atau segunung uhud emas maka tidak akan bisa menyamai segenggam apa yang diinfakkan dari para sahabat ridwanullah alaihi Dan itu yang diyakini para tabi'in. Dan kalau kita lihat bagaimana penghormatan tabi'in kepada para sahabat, subhanallah. Kita ingat bagaimana Umar ibn Abdul Aziz upaya beliau untuk memuliakan para sahabat ketika ada orang yang datang kepada beliau melihat kejayaan kaum muslimin tegaknya Al-Quran wa Sunnah menyebarnya keadilan maka seakan-akan tergambar dalam benak mereka bahwasanya Umar bin Umar ibn Abdul Aziz ini lebih mulia dari para sahabat maka dinyatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz wallahi jika seluruh amalanku dibandingkan dengan debu yang berterbangan dari kuda yang dinaiki oleh para sahabat, tidak akan ada bandingannya. Lalu bagaimana kita? Bagaimana mungkin kita menyamakan diri kita atau menjadi para sahabat dalam keadaan iman kita jauh daripada keimanan mereka, tingkatan keimanan kita, kerelaan kita untuk berkorban sangat jauh jika dibandingkan oleh para sahabat. Oleh sebab itu, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Jangan sampai ada rasa, rasa hasad, kedengkian, ataupun ucapan yang di situ ada makna merendahkan hak para sahabat apapun alasannya entah apa yang dinisbatkan sebagai studi kritis ataupun yang lainnya hati-hati hati kita dan ini merupakan aqidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya seluruh para sahabat kulluhum udulun semua para sahabat adalah adil dan diterima apa riwayatnya itu para sahabat sampai-sampai Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan bahwasanya jami'us sahabat seluruh para sahabat yadkhulunal jannah mereka semuanya akan masuk surga kemuliaan para sahabat oleh sebab itu harus hati-hati. Apalagi memang yang dikembangkan di kaum muslimin dengan mengatasnamakan studi kritis mereka mulai berani merendahkan para sahabat dengan berbagai alasan ini tentunya orang-orang yang merendahkan atau meragukan kesaksian para sahabat maka diingatkan oleh para salaf orang yang mencaci para sahabat maka mereka adalah suatu umat yang telah mencaci um atau suatu umat mereka telah mencaci umat yang paling baik yang telah memberikan kesaksiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah syuhada saksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhwati fillah, a'azakumullah jami'an ini yang harus kita yakini dan itulah yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ud sebagai jawaban yang kedua kenapa kita harus mengikuti para sahabat karena memang sahabat itu adalah umat yang paling baik umat yang paling mulia untuk ingat firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an ini tentunya sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwasanya memang para sahabat sebagai umat yang paling mulia Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wa abarraha quluban. Umat yang paling bersih hatinya. Umat yang paling bersih hatinya. Apa buktinya? Kita lihat dalam sejarah para sahabat bagaimana sifat istijabah mereka dari apa-apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya taslim mereka dan tunduk yaitu ketinggian ketaatan mereka dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Wallahi kalau kita lihat generasi para sahabat generasi yang memang dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi uswah bagi kita kita lihat mereka sangat rindu Kerinduan mereka sangat tinggi untuk selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati mereka selalu rindu untuk mendapatkan bimbingan yang akan meningkatkan keimanan mereka, yang akan meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka selalu mencari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita lihat bagaimana semangat ta'lim yang ada para sahabat Ridwanullah Ali majm'ain, untuk menghidupkan hati mereka maka subhanallah semangat yang memang tidak ada tandingannya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, maka sifat istibah, istijabahnya mempunyai sifat yang paling cepat di antara umat ini. Ketika Allah perintahkan kepada mereka atau ketika Allah haramkan kepada mereka khamr, apa yang terjadi? Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, kota Madinah seakan-akan banjir dengan apa? Khamr. Bahkan ketika ada yang baru menuangkan atau ketika ada orang yang baru mengangkat botolnya dan mendengarkan khurimatil khabar telah diharamkan khabar mereka lemparkan botol itu mereka pecahkan kemudian ketika sebagian mereka sudah ada yang ada dalam mulut mereka mereka keluarkan bahkan sebagian mereka berupaya untuk mengeluarkan apa yang baru saja mereka minum sikap istijabah cepat dalam memenuhi ketaatan dan, atau panggilan dari Allah dan Rasulnya ketika para sahabiat atau ketika kaum muslimat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala falyudnina 'alaihinna min jalabibihinna untuk supaya mereka mengelurkan jilbab kepada tubuh-tubuh mereka maka subhanallah mereka menyambar semua kain yang bisa menutupi tubuh mereka dengan berbagai upaya kita lihat sikap istijabah mereka. Ketika mereka telah diwajibkan untuk jihad, ingat ketika turun perintah untuk memerangi orang-orang musyrikun. Ketika awal peperangan yaitu perang Badar, Ma'rakatul Badar, bagaimana para sahabat berlomba mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta mendapatkan kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita lihat bagaimana dari kalangan para sahabat yang tidak mampu untuk memberikan sumbangsih. Katakan tidak mampu untuk memberikan saham, infak harta karena memang mereka miskin dan juga tenaga karena memang mereka dalam keadaan lemah. Maka mereka pulang dalam keadaan mata mereka menangis Seakan-akan mereka menyesal atau takut. Tidak bisa mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan. Dalam keadaan mereka uzur. Ini tentunya sikap istijabah dari para sahabat yang menunjukkan hati yang sangat bersih. Ingat bagaimana ketika Imratun Ghamidiyah terjebak atau jatuh dalam satu dosa yaitu zina, maka dengan ketakutan yang amat sangat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta dirajam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagi cerita dari kehidupan para sahabat yang memang memiliki istijabah yang tidak ada tandingannya yang menunjukkan bersihnya hati mereka itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan kita ingat Bagaimana ketika turun kepada mereka perintah untuk menginfakkan harta mereka. Maka kita lihat bagaimana para sahabat berlomba untuk menginfakkan harta mereka. Terlebih lagi ketika memang dalam keadaan dibutuhkan harta untuk menegakkan agama Allah ini. Mereka berlomba-lomba dengan begitu semangatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku berikan kepada Allah dan Rasulnya seluruh harta yang aku miliki. Aku aku berikan kepada Allah semua apa yang aku miliki dari hartaku." Kemudian datang Umar, kemudian datang Utsman, kemudian para sahabat dan para sahabiat. Sehingga kita ingat bagaimana para sahabat melepasi perhiasan mereka. Dan ini menunjukkan sikap istijabah yang begitu tinggi. Kita ingat juga bagaimana ketika terjadi katakan musim pacetek atau musim kemarau sehingga bahan makanan pada waktu itu cukup sulit untuk didapatkan di kota Medina Pada zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu, maka tiba-tiba datang Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Uthman ibn Affan datang dengan kafilah dagang yang begitu banyaknya. Dan ketika sampai ke kota Madinah, kaum muslimin berbutan untuk membeli daripada Uthman dengan harga berapapun. Mereka meminta dan berbutan maka ketika kaum muslimin berhutang untuk membeli barang dagangan yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman menyatakan, "Wallahi, tidak akan aku jual barang ini kecuali kepada siapa yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi." Maka mereka berebut menawarkan harga kepada beliau. Dan tidak ada yang terima oleh Utsman dan mereka terheran. Apa yang kau inginkan wahai Utsman? Berapa yang kau inginkan? Maka dinyatakan oleh Uthman, Wallahi, aku jual barang ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau infakkan seluruh barang dagangan dari seluruh barang dagangan yang ada dalam kafilah itu kepada seluruh kaum muslimin dengan tanpa mengambil satu rial pun atau satu rupiah dari kaum muslimin. Tentunya, wallahi Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih. Oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an wallahi kalau kita melihat kehidupan para sahabat memang memang umat yang aneh. Ghuraba Oleh sebab itu, pantaslah kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada mereka ampunan. Allah memberikan kepada mereka ampunan dan mempersiapkan kepada mereka jannat. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Wa amaquha ilman." Suatu generasi yang paling dalam ilmunya. Amakuha ilman. Yang paling dalam ilmunya. Bagaimana tidak dikatakan dalam ilmunya? Mereka hidup bersama Rasulullah, menyaksikan Al-Quran diturunkan dan mengetahui kedudukan ayat yang diturunkan dan bagaimana cara mengamalkan. Maka pantas kalau seandainya mereka dinyatakan wa'amakuha ilman. Karena memang tingginya ilmu ini maka para ulama sepakat bahwasanya memang para sahabat suatu generasi yang ilmu mereka atau kedudukan ilmu mereka tidak bisa ditandingi oleh generasi yang hidup setelahnya. Itu para sahabat. <clears throat> Dan kalau kita membicarakan tentang bagaimana ketinggian ilmu mereka, maka subhanallah. Bagaimana Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar terbukti. Kita dapatkan Ibnu Abbas dengan begitu banyaknya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, para sahabat mempunyai ilmu yang subhanallah dan bahkan kalau kita lihat mereka memang generasi yang bangkit semangat untuk atau semangat untuk telabul ilmi memang terlalu tinggi atau sangat tinggi. Semangat belajar mereka, telabul ilmi mereka memang subhanallah sangat tinggi. Sehingga mereka pantas kalau seandainya dinyatakan wa'amakuha ilman dan ini mengingatkan kita kepada hadis yang sudah terulang-ulang pada beberapa pertemuan yang lalu oleh para asatidah yang lainnya. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan ini para sahabat, memang generasi yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka suatu umat yang faqih dalam urusan agama. Kemudian jawaban yang selanjutnya yaitu suatu umat yang aqalluha takallufa suatu umat yang paling tidak suka untuk membebani dirinya yang kalau terjemahan bebas yaitu orang yang paling sedikit sikap takallufnya yaitu membebani kita tahu memang akhwati fillah semakin tinggi keimanan seorang memang akan semakin terarah amalan mereka untuk mencocoki apa yang Allah ajarkan kepada mereka atau apa yang diturunkan Allah. Semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin terarah amalannya. Dan semakin terarah amalannya tentunya, dia tidak akan membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, mereka adalah suatu umat yang sangat jauh dari apa yang dinyatakan sebagai perbuatan bid bid'ah atau muhdats. Oleh sebab itu kita ingat apa yang diingatkan oleh salaf tidaklah suatu umat yang banyak beramal yang amalnya banyak namun jauh daripada ilmu itu kata beliau kata para ulama salaf itu hanya akan membuat kerusakan atau akan terjadi kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikan yang mereka inginkan. Wala'iyahzubillah. Amalan yang banyak, tapi hanya akan menjadikan kerusakan kebinasaan bagi pelakunya. Dan ini mengingatkan kita apa yang diingatkan, apa yang dituliskan kepada, ke, uh, oleh Al-Imam Barbahari. Salah satu riwayat yang menyatakan mazdada min ahlil bid'ati ibadatan. Coba ingat. Illa min Allahi bu'da. Tidaklah seorang yang semakin giat, semakin semangat untuk beramal dari orang-orang ahli bid'ah atau ahli ahwa kecuali hanya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala karena dia membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan ini tentunya menunjukkan bahayanya ketika seorang gagal love dengan satu perintah atau dengan suatu